Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Al syaikh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Yang terakhir kita ambil kemarin seputar apa kemarin? Mengenai istiwa. Istiwa kemarin maknanya apa istiwa? Al-ulu wal istikrar meninggi dan menetap di atas arsnya sesuai dengan apa keagungan Allah Subhanahu wa taala bagaimana istiwanya ah Iqbal bagaimana istiwanya Allah taala wallahu a'lam jawabannya simpel aja wallahu a'lam kalau tanya bagaimana langsung wallahu a'lam jangan mikirkan kayak gini kayak gitu itu keliru paham ya adapun yang dinukilkan siapa kemarin tuh Ibnu Batutah eh, pernah dinukilkan penukilan yang bahwasanya Syekhul Islam pernah ketika Naam barakallahu fikum. Naam di Baghdad katanya apa? Eh, menggambarkan ketika Allah Subhanahu turun itu seperti turunnya Naam barakallahu fikum dari mimbar. Itu enggak benar kisahnya. Paham ya? Naam barakallahu fikum karena posisinya naam barakallahu fikum eh, periwayatan atau kisah tersebut tidak sahihah. Oleh karena itu yang sahih Syekhul Islam berlepas diri dari penggambaran. Berlepas diri dari apa? Dari kaifiyah. Paham ya? Maksudnya kaifiyah yang dibikin oleh manusia gambarannya bentuknya itu ada yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup wallahu a'lam. Maknanya apa maknanya Allah taala punya tangan? Ada maknanya enggak? Apa maknanya? Apa? Naam, maknanya ada tangannya hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Cara jawabnya gitu. Antum tanamkan di benak antum semuanya, cara jawabnya sama semuanya. Kalau ditanya bagaimana tangannya Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Maknanya apa tangan? Tangan yang hakiki yang ada wujudnya yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tangannya? Wallahu a'lam. Allah Taala turun enggak? Turun. Apa mana turun? Turun yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Selesai. Allah Taala bicara enggak? Bicara. Bagaimana bicaranya? Wallahu a'lam. Apa mana bicara? Bicara yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan meniadakan maknanya. Karena kalau antum atau kita meniadakan maknanya, berarti kita telah melenceng mengikuti pendapat kelompok sesat yaitu Maknanya apa tangan? Wallah alam. Allah tak punya tangan enggak? Punya tangan. Maknanya apa? Wallah alam katanya. Langsung wallah alam. Kelompok apa ingat ya antum? Bukan, bukan. Ada kelompok sesat itu. Antum, Akumar. Al-Mufawwidah. Ingat-ingat kelompok Al-Mufawwidah. Wa ufawwidu amri ila Allah katanya. Aku serahkan semua urusanku kepada Allah SWT. Jadi tanya makna pun Allah alam dia. Itu keliru Al-Sunnah tidak. Ditanya makna nyebutkan maknanya. Kaifiyah bagaimananya wallahu a'lam. Jadi undang-undangnya antum ngikutin apa yang disarankan oleh Al-Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah. Naam, bahwasanya wal kaifu majhul. Ha? Naam wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun. Jadi untuk masalah pertanyaan enggak usah ditanyakan. Kaifnya, kaifiyahnya majhul kita enggak tahu. Mengimani tentang nama dan sifat Allah Taala wajib. Naam. Kita lihat di situ. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala masih halaman 28 bagian bawah pertengahan itu antum lihat baik-baik. Ar-Rahmanu rahman al-Istawa. Ar-Rahman zat yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy-Nya. Hadza khabaran minhu subhanahu wa ta'ala fi ayat sab'in kulluha muttaridatun bihadal lafzi. Artinya apa? Ini adalah pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang tujuh, tujuh ayat. Semuanya na barakallahu fikum datang dalam keadaan lafaz seperti itu. Istawa 'alal 'arsy dalam surat Al-A'raf ayat 7, Yunus ayat 3, Ra'd ayat 2, Al-Furqan ayat 59, As-Sajdah ayat ayat 4, Al-Hadid ayat 57. Antum lihat semuanya itu, lihat masing-masing barakallahu fikum. Wa qulu fitaha. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman zat yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy-Nya. Lahu ma fis samawati. Maksudnya, lahu ma fis samawati sab' minal makhluqin minal malaikah wa ghairihim. Artinya apa? Hanya milik Allah semua apa-apa yang di langit. Apa-apa yang di langit yang di langit yang tujuh semuanya. Dari kalangan makhluk-makhluk dari kalangan para malaikat dan selain mereka. Paham ya? Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fil ardi dan semua yang ada di dalam bumi. Eh, semua yang ada di muka bumi ini milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Minal makhluqati kullu nam minal makhluqati kulliha lahu subhanahu wa ta'ala min adamiyyin wa bahaim wa jin wa ins wa hayawanat wa tuyur wa ghadhalik Semua makhluk-makhluk semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan Bani Adam, dari kalangan binatang ternak, jin, manusia, hewan, burung-burung dan yang selain itu semuanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat, kullu ma yadub alal ardi wa yamshi alal ardi semua yang melata di muka bumi ini di atas bumi ini seperti ular, kalajengking atau yang semisalnya, hewan-hewan yang ada kadal misalkan, landa atau landa antum? Apa? Eh? eh? Tahu landa? Enggak tahu. Lah bahas nanti dikasih tahu nanti kalau enggak tahu landa. Kunfudun, landa. Ayo antum tahu landa antum Ibrahim? Ayo. Bagaimana badannya? Ayo banyak durinya nala bas Nah, biasanya kalau orang nangkap landak itu pakai pohon apa pohon pisang itu dipukulkan nanti bulunya pada nancap di pohon pisang kemudian landaknya udah enggak ada enggak ada apa enggak ada enggak <laughs> ada apa namanya itu enggak ada durinya. Nanti bisa ditangkap kemudian biasanya disembelih dimakan. Halal landak ya, enggak masalah. Nah. Paham ya? Landak kan hewan yang tidak bertaring. Nah, enggak masalah, halal kunfut. Nah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nizam dalam dalam pembahasan mengenai fikih na'am. Kita lihat sini. Kata beliau, semua yang melata di atas bumi ini dan semua yang berjalan di atas bumi ini. Manusia juga termasuk yang berjalan di atas bumi. Wa yujad 'alal ardh semua yang dijumpai di muka bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum mulkun lillah. Fa innahum milkun lillah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yatasarraf fihi Naam wa yudabbiruh wa yarzuquhu subhanahu wa ta'ala. Allah taala yang menggerakkannya, mengaturnya dan juga yang memberikan rezeki kepadanya. Wa ma bainahuma dan juga apa-apa yang di antara keduanya. Di antara apa ini? Di antara langit dan bumi. Ada apa? Hewan di antara langit dan bumi. Apa Husain contohnya? Hah? Wallah alam, paham ya? Tapi ada kita lihat, ma bainas samawati wal ardi minal makhluqat allati la ya'lamuha illahu. Ini. Anak juga enggak tahu juga ya, antum juga enggak tahu ya Nah, dan apa-apa yang di antara langit dan bumi dari kalangan makhluk-makhluk yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kan? Cuman yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Burung itu pun nanti turun biasanya. Oh ya, turun ke bumi, ya enggak? Kalau di tengah-tengah terus kan enggak mungkin. Paham ya? Nah, barakallahu film seperti itu. Kita lihat. Fahiya milkun lahu subhanahu wa ta'ala, maka itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tahta Dan apa-apa yang di bawah bumi Paham ya? itu adalah al-ard, di bawah bumi. Ada apa? Di bawah bumi makhluk-makhluk ada enggak? Apa di antaranya? Cacing, apa lagi? Apa? Tupai? Apa? Di bawah bumi apa? Antum? Eh? Ulat? Apa? Ulat? uret. <laughs> Pakai bahasa Indonesia. Nah, uret kan enggak tahu uret apa. Uret itu bahasa apa? Bahasa Jawa. Apa di Apa di Apa? Banyak sekali. Eh, banyak sekali ya. Semua yang ada di bawah bumi ini, ya banyak kan ular juga terkadang di dalam juga ada kan ular Paham ya? Cacing juga ada, kalajengking terkadang juga sembunyi dalam juga. Nah, barakallahu fiikum macam-macam. Walaupun tidak di dalam sekali tapi kan ada yang sembunyi di dalam bumi. Naam. Wa ma tahta adimil ardi maksudnya adalah dan seluruh apa-apa yang berada di kolong di bawah kolong bumi ini. Wa sathul ardi dan semua yang ada di apa? Nah, barakallahu fiikum di atap bumi ini minal makhluqat dari kalangan makhluk-makhluk yang ada wa minal ma'adin dan juga dari kalangan apa? Ma'adin barang-barang tambang emas, perak, paham ya? Nah, itu kan juga di dalam bumi. Nah, barakallahu fikum. Wa minal amwat dan juga amwat, yaitu orang-orang mati yang sudah dipendam. Kulluha lillahi subhanahu wa taala. Semuanya itu milik Allah subhanahu wa taala. Hiya nam hiya milkuhu wa huwa alladhi khalaqaha. Itu semua tadi makhluk-makhluk tadi milik Allah subhanahu wa taala dan dialah zat yang telah menciptakannya. Kita selesaikan dikit lagi. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau mengeraskan suara, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui suara yang pelan ataupun suara yang di nam ya Yastawi fi ilmihi Subhanahu wa taala al-jahra was-sir. Semuanya sama. Eh, barakallahu fikum ilmunya Allah Subhanahu wa taala, pengetahuannya semuanya sama baik yang jahra ataupun yang sir, yang keras ataupun yang dirahasiakan. Yasma'ul jahra wa yasmaul sirra. Allah Taala mendengar yang dikeraskan dan juga mendengar yang dipelankan. Kalau manusia bagaimana mendengarnya? Kalau keras, kalau pelan-pelan sudah enggak dengar, kalau jaraknya jauh. Naam. Wa akhfa ay akhfa minas sir. Nah, maksudnya apa? Sesuatu yang tersembunyi disebabkan karena rahasia atau yang pelan. La yakhfa 'alaihi syai'un subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu apapun yang terluputkan, yang terlewatkan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Dia. La ma'budu bihaqqin siwa. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah taala. Lahul asmaul husna. Zat yang hanya milik Allah. Ha? Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Zat yang semua nama-nama yang indah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hada isbatul asma' lillahi azza wajalla ini adalah penetapan nama-nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha husna kulluha. Bahwasanya semua nama-nama Allah taala itu indah semuanya. Husna tamah kamilah. Husna maksudnya indah, sempurna, benar-benar sempurna. Munazzahatun anin naqsi wal 'aib. Yang disucikan dari apa? Kekurangan dan juga cacat. Nasallahu assalamatul afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin.